Karena sebelum pada Allah ada baris di atas. Jangan innalaha, innallaha khabirun, khabirun jadi khabirum. Domatain ketemu ba iklab. Ya khabirum bima ta ta'malun mad arid sukun. Baik, itu kajian kita dan Ibu bisa mempersiapkan untuk tadarus pagi ini surah ketiga ya, surah Al-Imran. Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 133. Pendengar dan pecinta Radio KMD Jakarta, hmm, ini banyak SMS yang masuk. Pak Haris sekarang saya menjadi paham. Kenapa orang disuruh berpuasa? Uh, puasa itu adalah real toh latihan kita, training kita selama satu bulan. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun. Dengan puasa menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa, iya. Karena dari satu sholat wajib ke sholat wajib berikutnya, dari sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, dari puasa ke puasa berikutnya, itu adalah sebagai kafarat, sebagai penghapus dari dosa-dosa selama dosa besar tidak dilaksanakan, tidak dilakukan. Kan berkelit seperti itu. Nah, dalam suratul Baqarah ayat 183, A'udzu billahi من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu orang-orang yang beriman, bukan yang lain. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu Tujuannya apa? La'allakum tattaqun agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah ini, kenapa takwa ini harus menjadikan suatu tujuan, suatu landasan, suatu sasaran yang dicapai dari ibadah kita dalam menjalankan ibadah siam, ibadah puasa. Karena kalau kita cermati, kalau kita teliti, semua aspek ibadah tujuannya adalah tatakun. Sholat, puasa, zakat, haji semuanya untuk mencapai derajat takwa. Karena orang yang takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kenapa takwa ini menjadi suatu acuan, suatu sasaran dari segala aspek ibadah? Karena yang pertama, orang yang bertakwa akan diberikan furqan. Furqan adalah insting, ada semacam uh, naluri atau hidayah, taufik, petunjuk bahwa dalam dirinya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari segala macam problema yang dihadapinya. Hanya itu, bukan hanya itu. Kemudian juga diberi rezeki tanpa diduga dan dimudahkan dalam segala urusannya. وَمَنْ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Itu surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan orang yang bertakwa itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dan urus dalam segala urusan yang dihadapinya. Kenapa harus bertakwa ini? Ibnu Kasir dalam tafsirnya menyatakan, karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, niscaya akan diberi topik atau bimbingan untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa takwa ini harus kita capai? Karena apapun ibadah kita baru diterima kalau ada takwa. Di suratul di surah Al-Maidah ya ayat 27 diungkapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkatalah Habil kepada saudaranya Kobil saat berkurban waktu itu, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang takwa saja. <laughs> Itu. Di surah lain, surah Al-Hajj ayat 37. Layyana layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Ini ya. Bukan daging-daging onta dan darahnya yang sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kamu. Ini layyanal Allahu luhumha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Itu bisa dilihat di surah Al-Hajj ya, tentang haji. Surah Al-Hajj ayat 37. Nah, tentang uh, ibadah kita, takwa kita bahwa apapun yang kita perbuat baru diterima kalau ada iman dan takwa. Itu kalau tanpa iman, tanpa takwa, amal kita tidak diterima. Ya iyalah, orang yang iman itu kan orang yang mengerjakan sholat, bersyahadat. Mana mungkin diterima kalau tanpa syahadat. Ya, pernyataan diri, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Kita percaya, kita yakin bahwa Allah dan Rasulnya merupakan hal yang utama dalam hati kita beribadah kepada Allah kita mengamalkan Al-Quran melalui contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa contoh dari Rasulullah, kita kan tidak ada panutan. Nah, panutan kita adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam bersahadat kita, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Rob, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah khataman nabi, nabi terakhir. Tidak ada nabi selain setelah Nabi Muhammad. Itu ya. Kita wajib percaya kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi nabi terakhir hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman ibadah yang diterima hanyalah ibadah yang ada takwanya, ada iman dan takwa. Kenapa harus bertakwa? Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan masuk ke dalam surga. Ibu dan bapak membangun rumah untuk siapa? Ya untuk kita kan. Masalah kita membangun rumah untuk tikus atau untuk binatang-binatang lain di rumah kita yang sekarang ada kecoa, ada ini, ada itu. Tapi mereka menumpang di situ. Sama bumi ini diciptakan. Langit dan bumi surga semuanya adalah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lilladina taqwa inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anharu khalidina piha Wa azwajum mutahharatu warduanu minallah. Wallahu basirun bil ibad. Bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah adalah untuk orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah pada di sisinya, di sisi Allah, di sisi Robnya, mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga, di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta diridhoi oleh Allah. Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Itu. Jadi orang yang bertakwa akan diberikan furqan. Insting, kepekaan, mana bisa membedakan baik dan buruk. Tentu bukan hanya bisa membedakan, tapi melaksanakan. Karena itu konsep iman. Kan iman itu tasdikun bikolbi. Membenarkan dengan hati. Wa ikrarun bilisan. Mengungkapkan dengan kata-kata. Wa af'alun bil arkan. Dan, dan melaksanakan jadi iman tanpa praktek bullshit, Ya zikir, ingat pada Allah tanpa praktek, tanpa sholat, tanpa puasa tidak ada artinya. Karena iman juga harus dengan amal soleh. Itu ya, wa'am itu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Pasti ada iman, ada amal soleh. Nah ini. Nah hanya tiga. Nah, kenapa harus derajat takwa ini harus kita capai karena dari segi semua tujuan ibadah kita adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah, takwa dalam arti makna yang sebenar-benarnya. Makanya dalam sholat Jumat kalau tidak ada nasihat takwa, nah itu khutbahnya tidak sah. Nah ini ya. Nah, jadi orang yang bertakwa adalah orang yang diberikan furqan. Diberikan petunjuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Karena dia akan mempunyai jalan keluar dari segala macam problema yang dihadapi. Diberikan rezeki tanpa diduga dan dimudahkan dalam segala urusannya. Wa min amrihi Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Kenapa harus yang bertakwa? Karena hanya orang yang bertakwalah, amal-amal orang yang bertakwalah yang akan diterima oleh Allah. Kenapa harus bertakwa? Karena surga, langit, bumi semuanya diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Hanya tinggal kita berkaca, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Nah, satu di suratul Baqarah kita sudah jelas. Di sana diungkapkan A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa yang bertakwa itu yang menjadikan Quran adalah pedoman hidupnya. Kitab Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi orang yang bertakwa, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup, sebagai pedoman dalam kehidupannya. Siapa yang bertakwa itu? Alladina yu'minuna bil waib yaitu orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib. Rukun iman kan ada rukun iman, ada rukun Islam. Wa yukimu iman saja tidak cukup tapi dia juga rukun Islam. Wa yukimu melaksanakan sholah. ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun dan terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya dia menafkahkan kembali memberikannya kembali jadi apa yang diberikan bukan punya kita justru itu rezeki yang telah Allah berikan kepada kita kita infakkan kembali itu jadi mereka yang beriman itu mereka yang takwa yang mendirikan sholat menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dan ciri orang yang bertakwa mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an, Taurat, Injil dan segalanya yang telah diturunkan suhub suhub Ibrahim wa Musa kan itu. Hanya itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri yang lain yang bertakwa adalah gemar berinfak. Gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah baik dalam waktu sempit maupun lapang. Itu yang susah ya. Ini susah. Orang yang sudah kaya susah ingin mengeluarkan hartanya sayang karena takut berkurang. Padahal jangan takut. Orang yang kaya raya tidak akan habis dengan menginfakkan hartanya, dengan berzakat, dengan bersodakoh. Bahkan akan langgeng, akan terus Allah jaga hartanya. Paling tidak, kalaupun di dunia ini hartanya habis diinfakkan, dijakatkan, tapi di akhirat nanti kan itu yang dibawa. Harta yang banyak kalau kita meninggal tanpa, tanpa dijakati, tanpa diinfakkan, kita akan meninggalkan harta itu dan tidak akan bersama kita. Tapi harta yang telah sudah kita zakati, harta yang sudah kita infakkan, itu yang akan kita bawa, yang akan menemani kita. Makanya, idha matabnu adam in koto amaluhu. Anak Adam itu meninggal, putus semuanya, hapus semuanya. Kecuali tiga hal itu kan. Sodakoh jariah yang akan terus kita bawa, yang terus mengalir itu masjid yang kita bangun, itu pesantren yang kita bangun, itu anak-anak yang kita bantu. Itu yang akan kita bawa dalam kehidupan kita yang kekal di akhir nanti. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, anak yang soleh dan soleh yang selalu berdoa. Soleh dan soleha yang selalu berdoa, mendoakan kedua orang tuanya. Nah ini, jadi uh, sedang kaya raya mungkin berinfak itu tidak begitu susah. Kalaupun susah hanya hanya pelit aja kalau kita tidak mengeluarkan gitu kan. Bahkan di zaman Abu Bakar, kalau ada orang yang kaya raya, yang sudah nisab zakat, kemudian dia tidak berzakat, diperangi. Kamu mau diperangi apa mau bayar zakat? Kan seperti itu. Saking menandakan bahwa kewajiban zakat ini kewajiban yang betul-betul harus dilaksanakan. Tentu bagi orang yang memiliki penghasilan. Nah, orang ciri orang yang bertakwa itu adalah gemar menginfakkan harta. Infak wajib, zakat infak sunnahnya sodakoh jariah itu kan. Berapa besarnya zakat? Nah, tidak besar ya, dua setengah persen. Itu di surah Taubah ayat 60. Infak di surah Al-Baqarah 215, 219 ada penjelasan tentang infak. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah orang yang gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah baik dalam waktu sempit maupun luang. Dalam sempit nah ini uang Wong saya punya uangnya cuma lima ribu, cuma sepuluh ribu, gimana sebelah kelaparan ini? Eh, teori mah mudah Pak hari praktek nah ini <laughs> harus diuji, dicoba. Bagaimana? Ya, saat Sayyidina Ali mau ke pasar, mau menjual eh, binatang ternaknya, kemudian ada yang minta diberikan <laughs> gitu kan. Allahu Rabbi. Karena yakin kepada Allah, tidak lama kemudian diganti lagi oleh Allah dengan yang lebih baik. Nah ini. Kemudian ciri orang yang bertakwa adalah mampu menahan dirinya dari sifat marah. Karena inilah tujuan fungsi berpuasa. Berpuasa itu, nafsu itu bukan dihilangkan dalam Islam, tapi di manage. Bagaimana caranya agar nafsu ini menjadi nafsul mutmainnah, bukan nafsu lawamah. Di surat Al-Fajr, al fajri kan ada. Ya tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nafsu yang tenang yang sudah dimanage Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah sini, sini, kembali ya sini ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu Allah Allah seru ya, Masya Allah. Masuklah ke dalam kelompok hambaku, jamaahku. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Masya Allah, ke jannah. Nah ini. Karena mampu menahan dirinya dari sifat marah. Bahkan Rasulullah mengingatkan kalau kita sedang marah, segeralah berwudu. Karena marah itu dari setan. Setan itu dari api. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah selalu memaafkan orang lain yang telah membuat kesalahan kepada dirinya. Jadi orang yang ber, yang mukmin tidak pendendam. Pak Harik kemarin Mas dijelaskan kok sama dengan saya itu kan introspeksi. Setiap orang kan punya kesalahan. Ya, setiap orang pasti ada berbuat salah. Setiap salah kembali kepada Allah. Gitu. Kemudian yang keempat, ciri orang yang bertakwa. Nah, Allah tahu karena manusia itu bukan malaikat yang benar selamanya. Manusia juga bukan setan yang selalu salah. Kalau manusia dia orang beriman ini tersalah, terjerumus dalam perbuatan salah, nah, segera dia kembali kepada Allah tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau men menzolimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah. Segera ingat kepada Allah, lalu bertobat dan beristighfar memohon ampunan kepadanya atas dosa yang telah dilakukan. Jadi dalam konsep Islam tidak ada kata terlambat, terlanjur, tidak ada. Lah terlanjur basah ya bahasa itu malah dangdut. Dalam Islam apapun sebesar apapun dosa manakala kembali kepada Allah insya Allah Allah akan mengampuninya. Walaupun dosa itu sebesar puih lautan, maaf Allah, ampunan Allah lebih besar daripada itu. Itu ya. Hanya saja jangan menganggap enteng dosa. Karena dosa kecil yang di, dianggap enteng bisa menjadi dosa besar. Dosa besar yang ditobati bisa menjadi hapus karena izin Allah dan kesungguhan kita dalam bertobat. Kemudian ciri orang yang bertakwa adalah tidak meneruskan perbuatan keji itu. Kalau tahu tersalah, terlupa, segera kembali, segera bertaubat. Dan tidak mengulangi lagi dengan kesadaran dan sepengetahuan dirinya. Inilah yang diungkapkan dalam surah Al-Imran ayat 133 hingga ayat 135 yang akan kita tadaruskan ya. Di sana Allah tahu bahwa manusia, orang yang beriman juga sesekali berbuat salah. Maka dipanggil oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil kafir muttaqin. Nah ini. Allah tahu bahwa dengan puasa ini adalah ajang untuk membersihkan diri, untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kenapa? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, dari Tuhanmu dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di, di waktu sempit. Wal kadhimina al wal 'afina 'anil nas. Siapalah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa juga orang-orang yang mampu, yang mah, mampu menahan amarahnya tatkala dia marah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain, bukan orang pendendam. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa lagi yang bertakwa ini? Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji tersalah, terjerumus dalam lubang karena orang yang baik itu adalah manakala dia tidak terjerumus pada lubang yang sama. Saat dia tersalah, terlupa, berbuat kesalahan atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahuinya. Itu dalam surah Al-Imran ayat 133 hingga ayat 135. Baik, mohon maaf kalau eh, tampaknya teleponnya mengalami gangguan. Jadi terpaksa silahkan ke 0812 ya. 828 0812 828 7881 untuk bertadarus. Mohon maaf, telepon 85904785-nya mengalami gangguan. Itu. Hari ini saya ada taklim di Depok ya Insya Uh, ah, ada di Depok, ada juga Jumatan di Multika. Habis khutbah Jumat langsung ke Depok. Nah, pengajian kita di Depok. Insya Allah ya pada surat Jumat. Ada juga Pak Ari, apa itu iman? Nah ini juga yang ditanyakan oleh malaikat. Ya, ada malaikat menjelma, malaikat Jibril menjelma. Yang menjadi seorang laki-laki. Bertanya kepada Rasulullah. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Wa tuqimas salah. Wa tu'tiz zakah wa tasu wa tasuma Ramadan wa tahajjal wa baita sabila. Jadi iman itu bukan hanya eling saja itu ya. Ya Muhammad beritahu aku tentang Islam ini yang bertanya lebih tahu sebenarnya ya karena malaikat. Karena ini pelajaran di situ ada sahabat-sahabat. Ya Muhammad beritahu aku tentang Islam. Mahwal Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Lalu Rasulullah menjawab, Islam ialah bersyahadat bahwa tiada Tuhan, tiada ilah, tiada Rabb selain Allah. Rabb kita, ilah kita, Tuhan Allah, Rabbi. Ya. Rabbi wa Rabbukum. Nah ini, bahwa tiada, tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Cukup itu Islam, bukan hanya itu. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji apabila mampu. Kemudian orang itu bertanya lagi. Nah, ini ya. Kola ah, pak akhbirni anil iman. Apa itu yang dimaksud dengan iman? Kola. ah, Rasulullah menjawab antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kola sadaq sadaqta. Ini. Apa itu iman ya Rasulullah? Ya Muhammad, apa yang dimaksud dengan iman? Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah, iman percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, hari akhir dan beriman kepada kodor, kodor dan kodar ya. Baik yang baik maupun yang buruk. Orang itu lantas berkata, benar, kini beritahu aku tentang ihsan. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Akhirnya Rasulullah menjawab, "Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya walaupun engkau tidak melihatnya, karena sesungguhnya Allah melihat Anda." Nah ini ya. Ya, ternyata yang bertanya itu malaikat ya, malaikat Jibril. Ini Qala al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kan Allah di mana? Allah tidak ada kan? Tidak kelihatan, tapi Allah ada gitu ya. Nah, inilah iman. Inilah ihsan. Ya, dengan ihsan ini kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena kita percaya, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Ya, jadi kita akan berbuat semaksimal mungkin. Sebaik-baiknya. Baik, untuk ibu dan bapak silahkan ya. Di 8, oh 8590-nya rusak. Ya inilah. Jadi silahkan ke 0812 8287881. Pak Hadi saya kalau ada kesulitan ingin bertanya boleh silakan SMS, telepon juga silahkan ya. Tapi kalau telepon untuk bertanya di luar siaran. Kalau sekarang kita tadarus ya. Surah ketiga surah Ali Imran. Nah ini. Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus bertakwa? <laughs> Itu kan. Nah, apa ciri siapa ciri-ciri orang yang bertakwa diungkapkan di surah Al Imran ayat 133 ini. Selain tadi di surah Al-Baqarah ya Masih banyak ayat-ayat yang lain.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 Ini Bu Irfan ya, Bu Tuti Irfan. Lagi belajar lagu saya Pak Ari. Pengen ngaji saya nak belajar lagu. Ya bagus silahkan <laughs> gitu ya. Tapi tajwidnya juga jangan lupa. Karena tanpa tajwid lagu, tajwid lagu itu harus tunduk pada tajwid. Belajar lagu ya. Nah ini silahkan. Wasari'u وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Siapakah dia? Ya. yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa lagi? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Perbuatan keji ialah dosa besar yang mudaratnya tidak hanya menimpa diri sendiri, tetapi juga orang lain, seperti zina, riba, korupsi, dan segalanya. Itu dosa ya, perbuatan keji. Atau menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mudaratnya hanya menimpa diri sendiri, baik dosa besar maupun dosa kecil itu ya bunuh diri itu pokoknya untuk sendiri itu menganiaya diri sendiri kalau dia berbuat seperti itu, mereka ingat akan Allah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Hanya Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Sedang mereka mengetahui. Nah, bagi orang yang seperti itu, bagi orang yang bertakwa, mereka itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Itu ya. Baik. Yang ingin bertadarus silahkan ya belajar lagu. Jadilah maknanya bimbingan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Membaca doang buat apa? Membaca doang ya. Karena Al-Quran itu kan tadi. Huda lil mutakin. Bagaimana bisa menjadi hudan? Wong nggak ngerti isinya. Nah, untuk ngerti isinya, maka dibaca. Baik, sudah ada yang masuk. Hmm, Assalamualaikum. Baik, dengan siapa ini? Mujiono. Di mana? Baik, silakan. Yang Al-Imran 135 Baik. dulu 133 dulu ya. Dari Wasari'au. Mangga, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzu, di situ bukan dal tapi zal. Shinnya juga shin besar kayak gini apa ya? A'udzu zal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya besar. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin Kalau oh, kalau nggak kuat, ah. berarti berhenti di mana aja. Nah, tadi kayak, kayaknya bapak kuatnya sampai wajana, wajana. Jangan memotongnya jangan ar itu jadi terpotong ya. Jadi menggal kalimatnya yang bagus itu. Nah, nanti karena berhenti di wajana ulang lagi dari situ atau dari mirrobikum. Mirrobikum. Mirrob mirrobikum wajannatin sama wati wal Samawatu. Bukan sama samawati kan? Barisnya di atas lah. Nah, iya. Rob Rabbikum wa jannatin Nah, nggak bisa Rabbikum Minnya harus dibawa. Kenapa Rob. kenapa jadi robbi? Karena ada huruf jar min. Jadi min. Mir Rabbikum Mir mir Rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wa iddat lil mustaqim Alladzina yung Alladzina yung bukan yang yung yung, yunfiquna fi sarra'i was-sarra'i wal kazimin wal kazimi wal kazimi wal kazimin ya wal kazimina dari wal kazimin wal kazimina wal wa wal kazimina wal kadimina al wal afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin baik Bapak sudah tahu kan siapa yang bertakwa sekarang ya, orang yang beriman iya beriman yang menafkahkan hartanya saat lapang ataupun sempit sarra wa darra ya. iya dan jadi pemaaf tidak pendendam menahan amarahnya Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan Al-Quran hanya sebagai bacaan saja. Quran itu hidayah. Pedoman. Bagaimana bisa mau jadi pedoman? Orang bacanya aja. Belum bisa, ya belajar baca. Bisa bacanya nggak ngerti isinya. Nah, pahami lewat terjemah, lewat tafsir gitu ya. Gitu, kita sudah mulai paham kan? Gitu. Gitu. Ini sudah masuk kembali. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, Bapak. Ya, dari Kramat Jati, Baik, silahkan.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 ظلموا أنفسهم Shinnya besar. Fahisha. Shin. Jadi fahishatan. Fahishatan. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم Ya. Auzolamu. Auzolamu angkusahum Zakaruh, zakurullah Zaka, Zakaru Pak Pak Zakaru Zakarullah Diulang Auzolamu. Auzolamu angkusahum zakarullah Fas Berhenti aja di situ. Kan ada tanda wakaf. Ada tanda wakaf pada situ, Pak. Ada tanda iya. wakaf kan? Enggak. Iya. Oh, enggak ada. Cetakan Timur Tengah ya? Iya, iya. Iya, enggak apa-apa. Kalau enggak ada terusin. Fastaghfiru lidzunubihim. Ya, dari fastaghfiru Fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba bukan dzununa. Dunuba. Eh, titiknya di, di bawah, Pak. Bukan ya. dununa, tapi dunub, dosa. Dunuba illallah. Wa may yaghfiru dunuba illallah. Bukan dununa. Diulang. Wa may yaghfiru. Dari Wa may yaghfiru. Wa may. Wa may yaghfiru Tunuba illallah. Il tasjidnya dua, Pak. Kalau ila kepada ila selain istisna di sini. Artinya akan jauh. Kalau Bapak baca ila kepada itu artinya lain. Jadi tidak ada dosa yang bisa diampuni kepada Allah. Di sini tidak apapun dosa bisa diampuni ya. Siapa yang bisa mengampuni? Tidak ada kecuali Allah. Di sini illa lil istisna ya, bukan ila kalau ilah kepada illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah. Illallah, bukan ilallah ya. Ada tasjidnya. Wa may yaghfiru illallah. Jangan ilallah, illallah. Diulang, Pak. Wa may. Wa may yaghfiru illallah. Jangan ditahan. Kenapa ditahan? Jangan ditahan. Il jangan ditahan. Laknya yang ditahan. Ya kecuali nun dan mim bertasdid. Begini, Pak. Wa may yaghfirudz dzunuba il illallah. Lahnya juga nggak panjang karena ketemu lafaz Allah. Enggak ada yang panjang di situ. Ya, baik. Wa may wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Illallah. Wa may yaghfirudz Tunuba illallah walam Bukan wala, walam. Yang betul, betul <laughs> dilihat tulisannya Bapak. Walam yusirru dari walam. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dari walam. Wa walam. yusiru yusirru ala ma fa'alu wa hum. Wahum, bukan wahum, wahum. Wahum ya'lamun walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Baik, terima kasih Bapak. Namanya juga lagi belajar ya. Banyak ya. baca ya, banyak belajar, banyak berlatih. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk melancar baca, banyak belajar. Untuk bisa memahami, banyak baca terjemahnya, banyak tafsirnya. Bertanya kepada ahli tafsir. Sekarang banyak buku-buku tafsir ya ada Ibnu Kasir, ada Fizi dari Al-Quran, ada uh, Ibnu Kasir, ada Sobuni, ada Sobuni, ada juga tafsir al Marogi, ada Al-Misbah, ada An-Nur, ada tafsir Imam Syafi'i, ya, <laughs> banyak ya. Yang penting kemauan membaca. Ibu dan Bapak, insya Allah hari ini saya ada talim di Depok seperti biasa pada sholat Jumat ya. Ada saran, ada kritik, silahkan ke 0812 828 7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pencinta Radio Kayu Manis, selama bulan suci Ramadan, Radio Kayu Manis mengajak pendengar untuk mengikuti kultum kuliah 7 menit menjelang saat berbuka puasa bersama K. Haji Zaini Ali Akbar dengan tema 30 hari menggapai cinta ilahi selama bulan Ramadan 1429 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. tahun siapakah hari ini? Hari Jemuah, hari ke-29 di bulan Agustus tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar, selamat